بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين ونواقضه أي أسباب نواقض الوضوء أربعة أحدها تيقن خروج شيء غير منيه عينا كان أو ريحا رطبا أو جافا معتادا كبول au nadiran kadami basur au ghairihi in fasala au la kadudatin akhrajat ra'suha thumma raja'at min ahadi sabilai al-mutawaddi al-hayy duburan kana au qubulan walau kana al-khariju basuran nabitan dakhilat dubur fa kharaja au zada khurujuhu lakin aftal alamatu al كمال الرداد بعدم النكر بخروج الباسور نفسه بل بالخارج منه قدام وعند مالك لا ينتقد الوضوء بالنادر وثانيها زوال عقل أي تمييز بسكر أو جنون أو إغماء أو نوم للخبر الصحيح فمن نام فليتوضأ وخرج بزوال العقل النعاس وأوائل وأوائل وأوائل نشوة السكر وأوائل نشوة السكر فلا نقض بهما كما إذا شك هل نام أو نعس ومن علامة النعاس سماع كلام الحاضرين وإن لم يفهمه لا زواله بنوم قاعد mumakkinin mak'adahu ay alyaihi min maqarrihi wa in istanada lima law zala saqata aw ihtaba wa laysa baina maq'adihi wa maqarrihi tajafin wa yantaqidu wudu'u mumakkinin intabaha ba'da zawali aliyatihi an maqarrihi لا وضوء ساكن هل كان ممكنا أو لا أو هل زلت أليته قبل اليقظة أو بعدها وتيقن الرؤيا مع عدم تذكر نوم لا أثر له بخلافه مع الشك فيه لأنها مرجحة لأحد طرفيه بسم الله الرحمن الرحيم لا تتعلم تعليم الإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع بجيسنا محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillah kita sudah mulai lagi matros ini Kemudian kita terakhir pembahasan kemarin sebelum Ramadan itu pembahasan nawakidul wudhu sudah kita bahas yang pertama. Cuman Sini anak akan ulangi, saya akan ulangi sedikit kesimpulan daripada nawakidul wudhu yang pertama. Nawakidul wudhu yaitu perkara-perkara yang membatalkan wudhu itu ada empat. Perkara-perkara yang membatalkan wudhu itu ada empat. Itu yang pertama keluarnya sesuatu secara yakin dari salah satu dua jalan, jalan yang ma'ruf yang sudah diketahui keluarnya sesuatu dari salah satu dua jalan baik jalan depan atau jalan belakang selain mani dan dia keluarnya dalam keadaan masih hidup bentuknya apapun itu akan membatalkan wudhu. Pertama dikatakan keluarnya sesuatu secara yakin keluarnya sesuatu secara yakin. Berarti kalau dia ragu, tidak akan membatalkan wudhu kecuali dia meyakini keluarnya sesuatu tadi. Di situ dikatakan tayagunu khuruji syai'in, meyakini keluarnya sesuatu. Jadi kalau tidak yakin kharaja bihi keluar dari kata-kata tayakun di situ apa adzan menyangka dia mengira keluar sesuatu padahal dia tidak yakin. Apa batal wuduknya? Tidak batal. Kenapa? Karena Nabi mengatakan dalam hadisnya, "Idza wajada ahadukum fi salati syai'an fala yansarif hatta yajida rihan aw yasma'u sautan aw yasma'a sautan." Jika mendapatkan salah satu di antara kamu sekalian fi salatihi dalam di dalam salatnya syai'an sesuatu, fala yansarif janganlah berpaling. Jadi kalau ada sesuatu dia mengira keluar, jangan berpaling hatta sehingga yaji darihan dia mendapatkan baunya au yasma' sautan atau mendengarkan suaranya yang keluar. Kalau enggak ya berarti enggak usah tidak dikatakan batal. Kenapa? Karena dia tidak meyakini. Dan dalam riwayat Ahmad inna katanya sungguhnya setan itu layak ti ahadukum telah datang kepada kamu salah satu kamu sekalian fi salati dalam salatnya fayakhudu sya'ratan maka setan tadi mengambil satu rambut min duburihi dari duburnya fayamuddaha kemudian memanjangkan itu rambut fayara annahu ahdath dan dia menyangka dia hadas karena ditarik itu rambut dia menyangka ada yang keluar dikira hadas Falayan sarif, janganlah berpaling hatta yasma' sautan sehingga dia mendengar suara au yaji darihan atau dia mendapatkan apa daripada bawahnya. Arti nah, itu kalau dia tidak meyakini keluarnya sesuatu ya tidak batal. Kenapa? Itu setan yang ganggu. Sengaja ada yang mengatakan yanfuh. Setan di situ meniup di duburnya seakan-akan keluar angin. Ada yang mengatakan di sini tadi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad diambil rambutnya, didoburnya, ditarik. Nah, Seakan-akan keluar sesuatu, padahal tidak keluar. Karena itu di sini berarti harus ada apa dobit di sini yakin harus ada syarat yakin keluarnya sesuatu. Kalau tidak yakin ya berarti tidak batal. Itu yang pertama. Kemudian keluarnya sesuatu. Sesuatu itu apa saja selain mani? Semuanya, baik berupa angin atau benda. Baik benda yang biasa atau yang tidak biasa, yang jarang. Benda yang biasa jamak ruf. Sudah diketahui. Yang tidak biasa seperti darah. Saya tidak biasa orang keluar darah dari salah satu dua jalan. Seandainya keluar darah, ya batal. Atau keluar sesuatu benda yang lain kelelekan misalnya ya kemasukan dia kelelekan uang atau kelelekan neker mana ya. keluar neker atau uang itu ya batal keluar apapun berupa benda yang biasa atau tidak biasa. Atau keluar angin. Keluar angin yang biasa atau yang tidak biasa. Eh, keluar angin yang biasa, biasanya keluar angin dari jalan belakang. Seandainya keluar angin jadi jalan depan, ya batal. Itu yang tidak biasa. Karena al-mu'tad jurrih min duburihi amma idha kharaja min gubulihi au min farjihi tetap dikatakan di situ membatalkan wudhu. Jadi keluarnya sesuatu dari salah satu dua jalan, sesuatu itu baik benda ataupun angin yang biasa atau yang tidak biasa, baik basah atau kering. Basah atau kering, kemudian kehendak sendiri atau tidak kehendak sendiri. Dipaksa seandainya untuk mengeluarkan angin seandainya. Dipaksa kalau tidak ngentut, tak tembak kon, maksa ngentut, batal terpaksa atau kehendak sendiri itu dikatakan membatalkan uh, apa ini membatalkan wudu. Di situ dibahas eh, sampai dikatakan wa in ya walau lam yanfasil infasala amla itu keluar sesuatu terpisah atau tidak terpisah. Maksudnya keluar sesuatu keluar sudah keluar sampai di luar ya, keluar dari perutnya, dari duburnya atau dari gobulnya keluar sampai jatuh atau keluar balik lagi. Ya, seperti dicontohkan di situ kadu datin akhrajat ra'saha, seperti cacing yang mengeluarkan apa kepalanya untuk-untuk mari ngono balik maning. Batal apa ndak? Ya batal. kadu datin akhrajat ra'saha. Summa rajaat kemudian kembali. Min ahadis sabilain, keluarnya dari salah satu dua dua jalan. Itu dua jalan al-mutawaddi, dua jalannya orang yang wudu al-hayy. Wudunya siapa? Orang yang masih hidup. Kalau orang yang sudah meninggal setelah dimandikan, setelah diwudui keluar keluar sesuatu kotoran masalah keluar. Apa itu dikatakan batalkan wudunya? Tidak membatalkan wudunya, cuman tetap dikatakan najis. Wajib disucikan. Wajib disucikan. Jadi disyaratkan al-hayy, orang yang masih hidup. Walau kanal khariju basuran Kemarin sudah dibahas masalah basur Apa macam ya? Ah, walau kanal basuran ah, ya, Walaupun yang keluar itu berupa apa? Basur yaitu ambeien nah, Kemarin sudah dibahas Ambeien itu apa sih? Sesuatu yang tumbuh di dalam dubur Kemudian keluar ya sesuatu yang dikatakan ambeien Kapan dikatakan membatalkan wudhu keluarnya basur, keluarnya ambeien? Dengan tiga perkara dengan tiga perkara. Keluarnya ambeyennya sendiri itu membatalkan wudhu. Keluar ambeyennya sendiri itu membatalkan wudhu. Atau sudah keluar, setelah dia keluar ambeien, wis, tidak bisa masuk kan? Ya kecuali dimasukkan. Nah, dia belum masuk, wudhu. Setelah wudhu, apa sah wudhunya? Sah. Kapan dikatakan batal wudhunya? Kalau tambah turun. Tambah keluar, ya, keluarnya tambah lebih zada khurujuhu tambah keluarnya tambah turun nah, di situ batal lagi wudhu lagi setelah wudhu turun lagi ya batal lagi itu yang kedua berarti keluar apa dengan keluarnya ambeien itu membatalkan wudhu dengan tambah keluarnya itu juga juga membatalkan wudhu yang ketiga dengan keluarnya darah ah keluarnya darah ini Ulama di sini mensyaratkan keluarnya darah jika ambeiennya masih belum keluar di dalam. Jadi netes, ya Ambeiennya belum keluar, cuma netes. Ah di situ baru membatalkan. Kalau sudah keluar terus netes darah, itu tidak membatalkan. Ambeiennya sudah keluar, ya sudah keluar, cuman di situ darahnya netes. Apa itu membatalkan? Tidak, tidak membatalkan. Ini barahnya di sini. Naam idza kharajal basur kharijad dubur. Ya, katanya kalau sudah keluar basurnya di luar dubur. Sudah keluar berarti. Summa nazala min huddam, kemudian keluar dari itu basur darah. Fala nagdha, maka itu tidak membatalkan. Lalu terus siapa dikatakan keluarnya darah itu membatalkan jika ambennya masih di dalam? ambainya di dalam, keluar darah. Ah ini contoh daripada nadir tadi. Kan dikatakan ya uh, apa ini? Uh, keluarnya itu baik sesuatu yang sudah biasa atau sesuatu yang nadir. Sesuatu yang tidak biasa, yang jarang. Seperti apa? Ya darah ini darahnya keluar loh. Biasanya kan keluarnya itu sesuatu yang makruf yang sudah dikenal. Ini keluarnya darah, ya berarti tetap membatalkan. Kapan dikatakan membatalkan keluarnya darah? Jika basurnya masih di dalam. Kalau sudah di luar basurnya kemudian netes darah, tidak membatalkan wudhu itu. Paham ya? Itu Cuman di situ disebutkan tifatul mu'innya lakin aftal makala kamalur radat bi ada minak di bi khurujil basur nafsi. Itu ada khilaf. Ya masalah basur sebetulnya masalah khilaf, ada beda pendapat ulama. Di sini uh, berfatwa ala kamalur radat, Kamalur Radat berfatwa dengan tidak membatalkannya bi khurujil basur nafsihi dengan keluarnya basur itu tidak membatalkan wudu. Ini fatwanya daripada siapa? Kamalur Radat. Tanpa dam. Tanpa dam. Bal bil kharij minhu kadam. Akan tetapi membatalkannya itu apa? Dengan yang keluar itu loh darinya, dari itu basur itu kadam seperti darah. dari Imam Malik Ini. Wa an Malik, adapun Imam Malik layan tagidu lulu bin nadir. Imam Malik enak wes ya, tidak membatalkan wudu dengan sesuatu yang jarang. Apapun yang jarang bukan yang biasa keluar tidak batal wudunya. Apapun yang jarang, ya sesuatu yang jarang yang tidak biasa keluarnya tidak membatalkan wudhu itu pendapat Imam Malik. Itu sudah kita bahas sebetulnya kemarin ya, sebelum libur ya, kita bahas semuanya. Sekarang kembali meneruskan daripada perkara yang membatalkan wudhu yaitu yang kedua. Mana sudah dibahas juga masalah keluarnya sesuatu e, jika tempat aslinya tertutup. Nah, sudah dibahas itu ya. Jika tempat aslinya tertutup. Nah, di situ dibedakan kalau tempat aslinya tertutup mulai dia lahir dikatakan holki atau ya arid dia asalnya tempat aslinya normal. Ya, jalan salah satu dua jalannya biasanya jalan depan ini. Ya, normal keluar dia bisa kencing dari jalan depan. Tidak tahunya setelah berapa setelah uh, dia hidup beberapa ya tahun ya Umurnya masalah setelah 20 tahun, eh dia kena penyakit yang jalan depan harus ditutup. Berarti dikatakan arit, bukan kholki. Dia lahir asalnya normal, kemudian sakit karena penyakit ditutup. Nah, ini apa ini pembagiannya? Di sini kalau seandainya yang asli tertutup mulai lahir, lahir jalan depannya tidak bisa dipakai. Akhirnya dokter membukakan jalan lain. Dimanapun jalan yang dibukakan sama dokter, Dibukakan dari manapun jalan sama dokter, baik dari di bawah maidah, di bawah pusar atau di atas pusar, keluarnya dari dari lubang tadi itu dikatakan membatalkan wudhu. Kalau memang yang asli tertutup karena mulai lahir. Kalau karena bahkan di situ Ibn Hajar Imam eh, Imam Ibn Hajar mengatakan walau minal manafid walaupun keluarnya dari lubang-lubang yang ada, dari hidung, dari telinga, Ya, dari lubang yang yang ada tetap dikatakan membatalkan wudhu. Itu pendapat Ibn Hajar. Kalau Imam Ramli tidak manafid tidak dikatakan membatalkan wudhu. Itu kalau tertutupnya karena mulai lahir holki. Kalau tertutupnya arid, arid berarti karena penyakit asalnya keluar normal. Kalau keluarnya dari bawah maidah atau dikatakan di bawah pusar, keluarnya dari bawah maidah itu di bawah pusar diambilkan jalan lain ini biasanya kalau ada penyakit, pernah teman saya ya di Saudi itu jalan depannya tidak bisa tidak bisa tidak eh, bisa dipakai ya karena penyakit harus ditutup, ditutup, dibukakan jalan di sampingnya, dilobangi. Nah, gimana itu keluarnya dari lubang yang baru ini? Batal wuduknya kalau memang di bawah maidah, di bawah pusar. Kalau dibukakan jalan di atas maidah, di atas pusar, tidak membatalkan. Itu tafsir yang sudah kita bahas kemarin. Kemudian wasaniha yang kedua daripada nawakidul wudu yang membatalkan wudu zawalu aklin aitam yizin yaitu hilangnya akal. Hilangnya akal di sini maksudnya bukan gila saja, hilangnya akal ay aglin ay yizin Maksud daripada aglin tam yizin hilangnya dia bisa membedakan penal hasan wal gabih antara yang baik dan yang buruk. Dia tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Karena sebab apa saja hilangnya tamis tadi itu, hilangnya akal atau hilangnya membedakan antara yang baik dan yang buruk, bisukrin karena sebab mabuk, au jununin karena sebab dia gila, au irmain atau karena dia e, karena penyebab semaput, au naumin atau karena dia tidur. Jadi kalau hilang akal atau dikatakan hilang tamis ini karena sebab mabuk, ya, mabuk ini apa? Mabuk ini dia itu kerusakan di dalam akal bersama sempoyongan dan tidak terkontrol pembicaraannya itu dikatakan mabuk. Atau junun gila. Gila di sini penyakit yang menghilangkan perasaan di dalam hati cuman tetap dalam keadaan kuat untuk bergerak dan kuat di dalam anggota badannya itu dikatakan gila. Iya. hilang pikiran. Ya, enggak punya pikiran. Au irma kalau semaput yaitu apa? penyakit yang menghilangkan e, perasaan bersama lemahnya anggota badan ya bersama lemahnya anggota badan. Semaput ya, artinya semaput. Kalau naumin ya, kalau naumin itu penyebabnya apa orang kok bisa tidur? Itu katanya itu istirkha. Itu e, eh, melonggarnya aqsabid dimah. E, eh, apa ini? urat-urat daripada otak. Kenapa? Bisa babi rutubatil abkhirah as-saida minal maidah. Karena sebab basahnya abkhirah uap as-saidah yang naik minal maidah dari la, dari mana? lambung. Jadi ketika kita banyak makan berarti banyak uap. Uap itu akan naik yang menutupi otak. Ketika menutupi otak tidur. Nah, orang banyak makan banyak tidurnya. Kalau kurang makan kurang tidur. Eh, kalau bahasa medisnya kekurangan oksigen, otak kekurangan oksigen. Hmm. Otak kekurangan oksigen akan bisa membuat ngantuk. Taib itu dikatakan zawalu aglin ya. jadi menghilangnya aglin izin membedakan antara yang baik dan yang yang buruk karena sebab mabuk atau karena sebab e, gila, semaput atau tidur. Kenapa? Lil khabaris sahih karena hadis sahih faman nama falyatawadda. Barang siapa yang tidur maka wajib bagi dia untuk wudu. Itu sebetulnya hadisnya awalnya al ainani wika usah faman nama faliyatawadda dua mata ini ibaratnya tali daripada sah dubur jadi mata ini tali daripada dubur faman nama barang siapa yang tidur berarti terbuka ya barang eh, barang eh, faman nama barang siapa yang tidur faliyatawadda maka wajib bagi dia wudu ibaratnya mata ini kalau kita buka berarti terkunci Duburnya terkunci. Ketika kita tutup berarti terbuka. Nah, ketika terbuka tidak tahu keluar yang eh, sesuatu, keluar yang eh, apa keluarnya sesuatu daripada dua jalan. Tidak tahu. Jadi ketika tertutup, kenapa kok dikatakan tidur itu membatalkan wudhu? Yaitu karena talinya sudah terbuka, tali daripada dubur. Balon diikat tali. Kalau talinya buka sedikit, ngawas jadinya. <laughs> Al-ainan wika usah. Itu ibarat tali daripada dubur. Kalau dibuka, kalau di kalau dipejamkan matanya artinya buat, buat tidur berarti talinya terbuka ngowos nantinya. Nah, ini dalil untuk wudhu eh, apa tidur membatalkan wudhu. Adapun dalil yang lainnya mabuk, gila, eh, kemudian apa semaput itu kias dikiaskan dengan tidur. Kenapa? Kias aulawian, imbabil aula. Ya, kalau memang tidur sudah membatalkan wudhu, apalagi yang lainnya itu. Itu tidur membatalkan wudhu dan yang lainnya itu sama sebetulnya. Ya, kalau tidur itu bisa terbuka, apalagi yang lainnya. Karena maldonah di situ ya, prasangka yang daripada yang lainnya itu juga karena keluarnya sesuatu. Kemudian tidur di sini bukan selain tidurnya ambia. Kalau tidurnya nabi itu tidak membatalkan wudhu. Tidurnya nabi tidak membatalkan wudhu. Karena mengatakan apa tanah mu'ain ayunina tanah mu'ayun. Aina ya wala yanamu qalbi. Ibarat ina ibaratnya. Tanah mu'ayununa wala tanah muqulubuna. Hmm. Tidur mata-mata kami dan tidak tidur hati kami. Wa kharaja akli. Berarti batalkan wudhu karena sebab itu tadi. Wa dan keluar bizaal akli dengan zawal akli dengan tadi asani hazawal akli Anu asu yaitu ngantuk. Wa awailu nashwati sukri dan permulaan nashwa ay mugaddimat as-sukri daripada mabuk. Pertama daripada permulaan daripada mabuk. Mabuk pertama dia masih sadar. Kalau sudah mabuk berat, ah, itu yang tidak sadar. Kalau pertama-pertamanya masih dikatakan ada yis, ada masih bisa membedakan sesuatu. Ah, dikatakan zaul akli ini selain apa ngantuk. Kalau tidur tadi membatalkan wudhu, kalau ngantuk tidak membatalkan wudhu. Kalau ngantuk itu dikatakan rihun latifah. Anginnya yang nguap tadi itu kecil. Akhirnya menutupi ya menutupi takti min kibali dimah datang melalui daripada uh, arah apa uh, otaknya cuman tidak menutupi semuanya karena itu ngantuk dikatakan ngantuk kalau tidur itu dia itu anginnya uapnya tadi menutupi akal sampai menutup mata dan sampai ke hati nah, itu tidur kalau belum sampai ke hati cuman sampai di mata tok ngantuk itu nuas namanya itu penyebab daripada nuas Nah, itu tidak membatalkan wudhu ngantuk. Nanti ada tanda-tandanya. Ya apa tanda yang ngantuk? Fala nagdha bihima maka tidak membatalkan bihima dengan ngantuk dan awailu naswati sukri permulaan daripada mugadimat sukri permulaan daripada mabuk. Kama idza syakka sebagaimana jika dia ragu hal nama una asa jika dia tidur atau apakah dia tidur atau ngantuk ragu dia Ana tadi ngantuk atau tidur ya? Tidak batal untuknya. Karena yakinnya apa? Yakinnya dia asalnya tidak tidur. Ah, dia mengambil asalnya ya. Mengambil asalnya. Asalnya tidak tidur. Kemudian dia ragu apakah tidur atau tidak. Ya berarti mengambil asalnya. Berarti dia tidak tidur. Wamin alamatin wamin alamatin nuas berarti butuh kita harus tahu apa itu tanda-tanda dari daripada ngantuk. Wamin alamatin nuas dan daripada tanda an nuas ngantuk sama ukalamil haldirin wa illam yafhamu yaitu mendengarkan perkaca pembicaraan al haldirin orang-orang yang hadir di sekitarnya wa illam yafhamhu walaupun dia tidak memahaminya kalau dengar percakapan orang-orang yang di sampingnya atau orang-orang yang ada di sekitarnya dia dengar walaupun tidak faham. krungu gremeng ribute ya suarane piring suara suarane masalah Ya, suara yang lainnya orang ngecor masalah Kedengeran dia. Ya berarti dia dikatakan ngantuk, tidak tidur. Kalau tidak dengar sama sekali, ya berarti tidur. Itu tanda, tanda daripada ngantuk. La zawaluhu tidak keluarnya binaumin tidak hilangnya akal. Ah, oh, ya. La zawaluhu tidak keluarnya eh, hilangnya akal binaumin dengan tidur. Tadi kan dikatakan membatalkan wudhu itu karena sebab tidur. Ya, ada perkecualian daripada tidur. Ada tidur yang tidak membatalkan wudhu. Tidur apa itu? Nah, ini. La zawaluhu binaumin adahu al ai al alyaihi min magarrihi. Yaitu tidak dikatakan menghilangkan akal binaumin karena sebab tidur. Binaumin Mika idin dengan tidurnya orang yang duduk. Tidak dikatakan hilang akal dengan sebab tidur orang yang duduk. Tidurnya orang yang duduk mumakinin yang menetapkan mak'adahu ay aliyaihi. Ini dikatakan mak'ada sini apa aliyaihi yaitu dua pantatnya min magarrihi dari tempat duduknya. Magarrihi yang dimaksud magarihi ay ma yashmulul ard wa ghairiha. Itu tidur yang orang menempatkan tempat duduknya, yaitu pantatnya, min magarihi dari tempat duduknya. Ya, jadi menempel. Ya, kalau dia duduk di bumi berarti pantatnya menempel dengan bumi. Kalau dia duduk di mobil berarti pantatnya menempel di jok mobil. Kalau di sepeda motor juga sama. Ya. Hah? kursi mobil ya duduk di kursi mobil nah itu kalau memang dikatakan ah, ya dikatakan di situ e, mumakin itu ya apa sih sekiranya tidak ada antara kedua pantatnya dan tempat duduknya tadi dari bumi atau jog, atau apa kursi mobil atau yang lainnya tidak ada kelonggaran sama sekali ya nanti ada lobitnya tidak ada kelonggaran. Nah, di, di situ dikatakan tidak walaupun dia tidur tidak batal wudhunya. Walaupun dalam keadaan berdiri tidurnya. Ya, tidur dalam keadaan berdiri. Dia tidur wafar raja. Ya, rijlaihi di situ ada surahnya. Dia meng, apa, melonggarkan kedua kakinya, kemudian dia tidur sambil duduk dikasih masalan kayu yang panjang ditempelkan kepada pantatnya. Kemudian dia tidur. Loh tidur dalam sambil berdiri tetap dikatakan tidak batalkan wudhu kalau ada yang menyangga daripada pantatnya sehingga tidak ada yang keluar nantinya. Itu bukan harus dia sambil duduk. Itu kan kok idin seperti dia dobitnya harus kok tidak harus duduk dia. Walaupun berdiri yang penting antara pantat dan sesuatu yang menempel dengan pantatnya itu tidak ada kelonggaran. Kadang-kadang ada orang kan ya kasih kursi kursinya tinggi gitu ya duduk di atasnya gitu papan masalahnya dia sambil berdiri man, ditempelkan di pantatnya itu tetap di, tidak dikatakan batalkan wudhu wa ini istanada walaupun dia tidur istanada menyandar lima dengan sesuatu lauzala seandainya hilang itu sandaran sesuatu sakoto dia akan jatuh tetap dikatakan walaupun tidurnya seperti itu tidak membatalkan sender tembok dia duduk di tembok, sender, kemudian tidur. Seandainya temboknya diambil, jatuh dia. Duduk masalah di bawah kursi. Ya, sender dengan kursi atau meja. Seandainya mejanya diambil karena dia tidur akan jatuh, tetap dikatakan tidak membatalkan wudhu. Yang penting antara pantat dan tempat yang didudui tidak ada kelonggaran. Awih taba atau walaupun dia ihtaba. Ihtaba itu dia apa? ya pakai habwa. Ya, tadi eh, apa ini kedua lututnya diangkat, cuman pantatnya tetap di bumi kemudian ditaleni. Dongkrong. Ya, duduk medongkrong ya. Medongkrong ya. Walaisa baina maq'adihi wa magari tajafin. Cuman syarat eh tiba tadi itu dia duduk medongkrong itu syaratnya walaisa baina maq'adihi tidak ada antara maq'adihi tempat duduknya wamagarihi. Ya. Dan tempat yang didudukinya apa tajafin aitabaudin tidak ada saling berjauhan maksudnya longgar tidak longgar kalau dia duduknya mendongkrong sampai pantatnya terbuka maksudnya lubangnya ada yang terbuka ya batal duduknya hmm? Iya kabeh kabeh ya. Binaumin mak'adi, binaumin mak'in makinin mak'adahu walau baina mak, walai baina mak'adi wa makari ya. Itu dobit untuk semuanya, matan atau sarahnya. Ya, murtabitun bil matni. Ya. Eh, wa yantaqidu wudu ummakinin intabaha ba'da zawali aliyatihi an magarrihi. Dan dikatakan batalkan wudhu, wudhu ummakinin, wudhunya orang yang menetapkan tempat duduknya di bumi. Cuman dia intabaha bangun tidur ba'da zawali aliyatihi dibangunnya setelah hilangnya pantatnya an magari dari tempat duduknya. Maksudnya gini, ketika dia tidur dalam keadaan duduk. Tidur sambil duduk dia. Berarti tidak membatalkan wudhu kan? Cuman ketika dia bangun dari tidur, Bangun dari tidur pantatnya sudah terangkat. Maksudnya apa? Ngelebak. Jatuh dia. Atau sudah terangkat pantatnya. Bangun, loh terangkat pantatku. Batal berarti. Kenapa? Berarti sebelum dia bangun dalam keadaan tidur, pantatnya sudah terbuka. Nah, itu dikatakan batal. Wa gitu wudu makinin intabaha ba'da zawali aliyatihi an magarrihi. La wudu usyakin halka namu makinan aula. Tidak membatalkan wudu yaitu wudunya orang yang dalam keadaan ragu hal apakah karena memakinan dia dalam keadaan memakin aula atau tidak. Dia ragu, Anak tidur tadi dalam keadaan menetapkan tempat duduknya di bumi atau enggak ya. Masalah tidurnya sampai kepalanya ya nempel dengan bumi ya, mengkurap sampai apa? sampai kepalanya jatuh ke bumi. Nah, dia nyungsang ya. Jungkel. jungkel. Nah, dia ragu loh ini tadi waktu anak jungkel terbuka apa enggak ya? Ragu dia, tidak batal kalau memang dia ragu. Kalau yakin dia ya batal. Au hal zalat aliyatu qabla liyaqadha au ba'da. Apa atau di sini dia ragu hal zalat apakah hilang aliyatuhu pantatnya? Maksudnya ya terangkat qabla liyaqadha sebelum dia bangun au ba'da atau setelah dia bangun. Anak tadi waktu terangkat pantatku itu sudah bangun atau belum ya? Kalau sudah bangun terangkat, ya setelah bangun baru terangkat, ya berarti tidak batal. Kalau dia terangkat dulu sebelum bangun, ya berarti batal kan itu. Dia ragu, tidak batal. Kalau memang tidak ada keyakinan, tidak batal. Wa tayakkunu adamitada kurinaumin adami naumin la asarolahu. Yakinnya mimpi, yakin dia mimpi kan berarti tanda daripada tidur kan. Tanda tidur itu mimpi. Kalau dia yakin mimpi cuman adami tadakuri naumin tidak bersama tidak mengingat tidur. Maksudnya dia tidak merasa tidur. Anak tidak merasa tidur kok. Cuma mimpi. La asarolahu tidak mempengaruhi daripada wuduknya dia. Tetap dikatakan wuduknya sah. Kecuali dia ragu. fihi ma'asyak fihi. Berbeda kalau memang dia ragu. Apakah anak tidur atau tidak. Kemudian dia mimpi di situ. Yakin mimpi, cuman ragu tidur atau tidak. Ya apa ini hukumnya? Ya batal wuduknya. Kenapa? Li'annaha karena di situ uh, apa ini? Karena di situ apa ini? La asara lahu li'annaha bi khilafi ma asyaki fihi li'annaha murajjihatun li ahadi tarafihi. Karena di situ apa? Ada yang menguatkan daripada keraguan itu menguatkan daripada salah satu daripada dua e, dua permasalahan dia, dua torafai, dua ujungnya. Maksudnya gini, dia kan ketika apa mimpi berarti ada tan, itu kan tanda-tanda kan. Tanda-tanda daripada tidur. Cuman dia tidak mengingat dia tidur, berarti yakin tidak tidur. Apa bisa dikalahkan dengan mimpi? Mimpi tanda kok. Dia yakin mimpi, cuman dia tidak tidur. Berarti sama-sama kuat di sini. Apa ada yang bisa mengalahkan? Tidak bisa. Berarti apa? Berarti tetap dia dalam keadaan wudhu. Kecuali ada salah satu yang menguatkannya, yaitu apa? Ragu. Lebih mendukung ketidurnya. Iya. Sudah mimpi, kemudian dia ragu. Tidur apa enggak ya? ya berarti lebih mendukung kepada tidurnya. Karena diperkuat dengan murojehnya tadi itu. Iya alamatnya kan ya. Karena dia ragu. Sekarang kalau ada keraguan, dia tidur atau tidak, eh ada tandanya. Tandanya apa? Mimpi. Ya berarti lebih kuat tidurnya berarti. Eh. Soal. Hah? Ya ma asyak fihi li'annaha karena karena ru'ya ya, ya karena hmm. ru'ya li'annaha ru'ya karena mimpi tadi itu menguatkan dari salah satu daripada dua kemungkinannya. Yes. Nom dan tidak tidur. Nom dan nuas. Cuma ada mimpi. Noma apa nu'as ya, Tapi ada mimpi, ada merujih hmm. Ada merujih, ada menguatkan Nanti iskal itu ya apa? Orang mim, yakin mimpi, cuma yakin tidak tidur Ya apa? Diiskal di sini, ada di sini iskal. Wa kaifa yatayagganu ru'ya allati hiya min atharin nawm wa la yashuk fihi Fa in qila li annahu ihtamal annahu annaha laysat ru'ya bal haditsu nafsin. Bukan ru'ya berarti hadisun nafsin ya. Perasaan hadis nafsin dikatakan was-was. was was itu hadis nafsin. Nah, ada ada juga sebagian aulia itu kan ada ya godoh. Ya godoh itu karena sebab disalep. Jadi di, dicabut dari itu seperti orang yang tidur tapi bukan tidur. Sehingga bisa ru'yah daripada hal-hal yang gaib tadi itu Ah, itu tidak dikatakan membatalkan wudhu karena tidak dikatakan nom itu tidak dikatakan nom sebab salap itu At, ada yang bertanya tafadhal dikasih mic-nya uh, tadi diterangkan oleh Ustadz masalah tidur di jok mobil. Kursi, kursi. Ya kursi mobil. <laughs> kalau uh, eh, joknya itu, kalau kursi mobilnya itu berupa apa itu? Yang sepon itu kira-kira juga apa tetap bisa dikatakan tidak batal? Sepon sama aja, sama aja. Eh, tujuannya untuk mencegah keluarnya ri. Kalau memang seperti pernah ketemu kursi pentil enggak dulu itu? Iya. Kerawangan. Yang ada kerawangan itu atau kursi ya itu kan nggak bisa uh, eh, yamna daripada khurujurih itu nggak bisa mencegah daripada keluarnya angin ya itu bisa batal. Ini maksud ini yang bisa menutupi itu, yang nggak harus uh, seperti semenan gitu ya. Nah, kalau jadi yang penting bisa mencegah itu. Sebetulnya permasalahan itu kan masalah kepada hadis tadi. Al ainani wika usah. Dua mata ini e, penutup dari tali daripada dubur. Ketika menutup tidur berarti terbuka kan? Nah, butuh yang menutupi kan? Ketika duduk ah, sudah tertutupi. Tapi, tapi itu istilah iya sebetulnya. Walaupun nanti misalnya sumbat kemudian nanti tidur dalam keadaan mutojik tetap batal. Sebetulnya istilah iya itu aja. Jadi permasalahannya zawalul agli itu membatalkan sudah, bukan karena khurujurih. Zawalul agli membatalkan. Kecuali nama mumakkinin, gaidin mumakkinin itu karena memang ada hadisnya para sahabat itu pernah duduk menunggu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam salat Isya sampai ngantuk. Hatta tamayala ru'usuhum sampai kepalanya tadi itu miring-miring gitu. Tsumma yusalluna wa la Kemudian mereka sholat tanpa wudhu lagi. Akhirnya diistitnakan oleh Imam Syafi'i kecuali nama mumakinin, qaidin mumakinin. Nah, itu Syafi'i. Yang lainnya eh, ada berpendapat bahwa eh, kalau tidur ala hiatis sholah tidak membatalkan wudu. Nom ala hiatis sholah. Tidur berdiri tidak batal wudu. Tidur duduk tidak batal wudu. Ala hiatis sholah tidak membatalkan wudu. Dan itu muafik ala gol gedi Imam Syafi'i. Hmm? Kalau gede, Imam Syafi'i juga begitu. Nah. Malikatun hadha. Nah, ada lagi menyatakan kalau kalau eh, apa namanya eh, tolatil mudah baru batal kalau gosuratil mudah nggak batal. Ini ada khilaf ada di situ. Di situ istitnai dari Syafi'i. Asalnya batal, semua batalkan mana membatalkan manama doa al-mutlak bukan nom gitu. Nah, Istitsna ini gitu. ha. Ah. ya, pokoknya sifatnya guud, gaid. Sifatnya guud. Baik itu guudnya dari itu sambil setengah berdiri atau guudnya dari itu pokoknya bentuknya guud. Itu ada yang tidak batalkan menurut Syafi'i. Ada yang lain? Di sini menurut Imam Malik tadi sesuatu yang keluar dari uh, eh, jalan, dua jalan itu kalau nadir tidak membatalkan wudhu. Bagaimana kalau itu kita taklid kepada Imam Malik tapi sholatnya kita pada Imam Syafi'i. Seperti eh, di sini termasuk contoh jarang mungkin Buddha set gitu, atau keluar itu. itu bagaimana? kremi kremi kremi ya. Indah Syafi'i nadir atau dam? Indah Malik. La yang taqidul wudu bin nadir. Indah Malik. wes. Ya. Ya kalau memang dia taglid Imam Malik ya tidak apa-apa, kecuman surutu taglid kan ada di situ. Surutut taglid di situ ada kan. Kalau memang dia mengikuti madzhab Imam Malik, ya berarti ketika sholat, ya berarti wuduknya harus seperti wuduknya Imam Malik. Kemudian tata cara salatnya seperti Imam Malik, kan gitu. Supaya tidak ada talfik. Supaya tidak ada talfik. waleh kenapa harus taklid? Wudhu aja selesai. Hmm. <laughs> Kalau madhab malah madhab Abu Hanifah ya, atau Imam Ahmad itu keluar darah secara mutlak itu batal wudhu. Keluar darah secara mutlak itu batal wudhu. Walaupun mimisan Walaupun luka keluar darah secara mutlak kalau ada sayalan batal wudhu.